Mengabdi kepada Allah. Menjalankan syariat-syariat Allah yang disampaikan dijabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Hanya satu pengecualiannya untuk ibadah. Maka hidup kita di dunia ini bukanlah untuk main-main. Bukan untuk perkara sia-sia atau melakukan tindakan yang sifatnya percuma yang tidak membawa kemaslahatan untuk kita kemaslahatan agama dan kemaslahatan akhirat juga dalam Islam kita tidak semata-mata dianjurkan untuk beribadah kepada Allah tapi lebih daripada itu kita dianjurkan untuk mubadarah ilal a'mal. Dianjurkan untuk bergegas, bersegera dalam beramal. Tidak menunda-nunda waktu dalam beramal. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menegaskan Rasul menegaskan badiru bil a'mal hendaklah kalian bergegas bersegera untuk beramal terutama pada masa-masa yang penuh dengan kerusakan ya, atau kefakirannya dengarkan baik-baik keluhan mereka ini ya Rasulullah Ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami yang punya harta banyak di kalangan kami meraih, mengambil semua pahala ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka menginfakkan harta sebagian harta mereka. Perhatikan baik-baik, keluhannya bukan karena masalah kefakiran, bukan karena kemiskinan, tapi keluhannya itu ialah masalah kalah beramal. Kalah beramal. Mereka puasa, kami puasa, mereka sholat, kami sholat, tapi mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada mereka suatu amalan yang bisa dengan itu mereka bersodakoh dengannya, bisa mengejar ketinggalan dengan orang-orang di depan mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali yang beramal dengan amalnya mereka. Ya jadi tasbih, tahmid, tadbir, tahlil, itu semuanya sodakoh, amar ma'ruf, nahi mukar, sodakoh, ucapan yang baik, sodakoh. Pulang mereka. Beberapa saat kemudian datang lagi mereka mengatakan ya Rasulullah sami'a ikhwanuna min ahli duthuri ma taqul Ya Rasulullah orang-orang kaya kami mendengarkan apa yang kamu sampaikan yaf'aluna mithla ma naf'al maka mereka pun beramal berbuat seperti yang kami lakukan ya Rasulullah mereka berpikir dan segala macamnya itu maka Rasul mengatakan zalika fadlullah yutihi man yasha' itu fadilah Allah Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki perhatikan itu perlombaan amal yang kaya yang miskin berlomba-lomba dengan amal yang kaya dengan hartanya untuk infak, untuk sodakoh, untuk zakat, untuk umrah, untuk ini, untuk itu. Yang miskin tidak mau kalah. Tadi ketika dihadapkan dengan amal-amal yang harus menggunakan harta benda, yang miskin pun akhirnya angkat tangan. Demikian suasana yang ada dalam kehidupan salafun salih rahimahumullahu taala musabakah ilal khairat berlomba-lomba untuk mengerjakan perkara yang baik berlomba-lomba untuk beramal saleh berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah azza wajalla maka mereka pun juga tidak mau kalah terkait dengan masalah ilmu. Berlomba-lomba untuk belajar ilmu agama Allah Para sahabiat, wanita-wanita sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pun juga demikian. Menunjukkan semangat yang begitu tinggi untuk mengerti agamanya. Yang dikenal ialah wanita Ansar Wanita-wanita Ansar adalah wanita-wanita yang dikenal pada masa itu sebagai wanita yang memiliki semangat tinggi untuk mengerti agamanya. Selalu bertanya tentang perkara agamanya, berlomba-lomba mempertanyakan tentang agamanya, mengkaji agamanya. Sampai menanyakan perkara-perkara yang itu merupakan perkara pribadi di antara mereka. Ada yang menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi al haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak malu dari perkara kebenaran. Hal alal mar'ati min ghuslin idha hiyahtalamat. Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi apabila mimpi basah? Sebagai dalam lafaz yang lain itu sahabat tarik tangannya oleh Aisyah sambil mengatakan fadhahtin nisa, fadhahtin nisa. Engkau membongkar rahasia perempuan, membongkar rahasia wanita. Artinya ternyata perempuan juga basah gitu. Enggak cuma laki-laki saja. Fadhahtin nisa, fadhahtin nisa. Maka harus mengatakan na'am idza ra'atil ma. Ya, wajib dia mandi janabat kalau mimpi basah apabila dia melihat air maninya keluar. Tidak malu. Dipuji oleh Aisyah radhiyallahu taala anha rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar rasa malu di antara mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Para sahabiat ketika mendapati Rasulullah SAW selalu dikerumuni oleh sahabat laki-laki. Tidak mau kalah. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, kami melihat engkau selalu terkalahkan oleh kaum laki-laki. Tidak sempat mengajari kami. Diminta ya Rasulullah tolong siapkan satu waktu, satu hari engkau datang kepada kami, kami akan berkumpul, engkau ajari kami ilmu agama. Belum menyepakati. Maka disepakati kumpul di rumah ini pada waktu ini. Mereka semuanya sahabiat kumpul di tempat tersebut. Rasul datang kepada mereka dan memberikan tausiah beliau kepada mereka. Itu menunjukkan semangat yang tinggi yang ada pada sahabiat. Saat ini, suasana-suasana ibadah, suasana-suasana amal saleh suasana-suasana talabul ilmi syar'i. Yang laki-laki ataupun yang wanita. Maka begitu pula seharusnya kita yang hidup di zaman sekarang ini yang jauh dari masa kenabian, kita yang mengaku sebagai seorang selevi selefiyah, seorang sunni sunniyah, yang mengaku meniti jejak langkah Nabi kita Muhammad salatu wassalam dan para sahabatnya salafun saleh juga harus demikian mestinya. Kehidupan kita itu kehidupan ibadah. Kehidupan kita kehidupan amal saleh. Yang kita pikirkan itu ialah akhirat. Dunia kita gunakan hanya untuk semata-mata batu loncatan saja kita gunakan untuk akhirat kita, untuk agama kita. Semestinya kita punya semangat yang tinggi berlomba-lomba untuk ibadah, berlomba-lomba untuk beramal saleh, berlomba-lomba untuk talabul ilmi syar'i. Sebagaimana salaf kita terdahulu. Kalau itu yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan hidup sebagaimana umat terdahulu dari kalangan salaf mendapatkan keberkahan hidup. Hidup kita akan tentram, akan akan akan langgeng, akan damai. Sebagaimana mereka merasakan kedamaian seperti itu. Itu semestinya. Namun di zaman sekarang ini di zaman sekarang ini suasana-suasana ibadah suasana-suasana amal saleh suasana-suasana bersemangat untuk beramal berlomba-lomba untuk beramal berlomba-lomba untuk tolabul ilm semakin lama semakin terkikis semakin lama semakin redup semakin lama semakin berkurang. Terlalu banyak asbabnya. Terlalu banyak asbabnya. Di samping memang kondisi masyarakat sekitar kita yang tidak bisa membantu menyemangati kita karena awamnya mereka, karena jahilnya mereka, jauhnya mereka dari agama Allah Namun ternyata di antara sebabnya itu ialah sesuatu yang ada di sekitar kita sendiri. Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sendiri. Sesuatu yang dulunya biasa-biasa saja. Sekarang berubah menjadi sesuatu yang luar biasa yang mengubah kehidupan seseorang yang dulunya dia pikirannya ibadah, amal soleh, ketaatan, talabul ilmi, bisa berubah. Pandangannya berubah, kesibukan-kesibukannya dengan perkara yang lain. Satu hal yang betul-betul merubah segala-galanya, itu merupakan fitnah besar yang tidak hanya melanda kaum muslimin pada umumnya, tapi juga melanda kaum salafiyin, kaum salafiyat pada khususnya ialah alat-alat komunikasi. Media sosial, media sosial, medsos. HP-HP kemudian media sosial, internet-internet dan apalagi itu harus kita sadari itu ternyata sekarang menjadi penghalang terbesar orang untuk beribadah kepada Allah. Penghalang terbesar untuk orang itu berlomba-lomba mengabdi kepada Allah. Dulu yang namanya HP barang langka, barang mahal, itu pun yang jadul, yang punya HP jadul aja itu dari kalangan pengusaha-pengusaha besar, jutawan-jutawan, konglomerat-konglomerat, miliarder-miliarder. Dulu. Sekarang ini hampir semua anak Adam punya yang namanya HP. Dan HP-nya bukan semata-mata HP jadul. Tapi sudah bervariasi dengan berbagai macam fitur-fitur yang ada. Semakin kemari semakin canggih. Dengan berbagai macam program-programnya, apalagi dengan adanya Android dan segala macamnya WhatsApp dan segala macamnya. Dunia maya begitu bebas, ada Facebook dan segala macamnya. Tanpa disadari oleh sebagian pihak ini ternyata mengubah pola hidupnya. Yang biasanya dia dulunya tidak pernah mengerti yang namanya HP, tidak pernah mengerti yang namanya media sosial. Sekarang sudah menjelajah ke dunia-dunia antah berantah. Yang dulunya pegangan dia itu kalau laki-laki yang dia pegang mushaf Al-Quran, menghafal, membaca, buku-buku pelajaran, kitab-kitabnya para ulama. Sekarang pegangannya HP Wanita-wanita muslimah yang biasanya sibuk ngurusi anak, ngurusi HP. Yang biasanya masaknya tepat waktu, ngurus rumah tepat waktu, sekarang terbengkalai gara-gara mainan HP. Yang dulunya taklimnya semangat, menyimak dengan semangat, mencatat dan segala macamnya, sekarang taklim sambil sibuk pegang-pegang HP apalagi HP-nya sekarang menggunakan layar sentuh tinggal di seret seret seret seret berubah dengan cepat ke fitur yang diinginkan sama dia sampai pada perkara yang sangat-sangat membuat jiwa itu miris masjid-masjid Allah Azza wa Jal yang semestinya dijauhkan dari hal-hal yang melanggar syar'i, suara-suara dan segala macamnya. Masjid-masjid itu bunyi-bunyi, ringtone-ringtone, HP-HP dan segala macamnya di mana-mana. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Mengubah cara pandang hidup, mengubah pola hidup tidak hanya umat manusia tidak hanya kaum muslimin tapi juga dari kalangan ahlu sunnah salafi tidak hanya dari kalangan kaum laki-lakinya tapi justru yang semakin hebat kaum perempuan dan wanita belum lagi ketika medsos-medsos tadi itu digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syari apalagi masuk dalam dunia Facebook itu diibaratkan kita punya rumah itu pintunya jendelanya terbuka lebar-lebar silakan dimasuki oleh siapapun diinceng diintip siapapun bebas laki perempuan yang bercadar yang nggak bercadar yang cantik yang jelek yang ganteng yang jelek semuanya ada di situ perkara kemungkaran yang begitu mengerikan tapi dianggap sebagai sebuah kemajuan. Belum lagi kemudian HP tadi digunakan untuk interaksi antar lawan jenis yang bukan mahramnya. Kalau dulu yang jadul pacarannya pakai SMS. Sekarang sudah canggih, sudah bisa kirim-kiriman gambar. Allahul musta'an la haula wala quwata illa Lebih mengerikan lagi kalau lebih parah daripada itu. Itu semuanya terjadi. Terjadi di dunia ini dengan yang namanya medsos tadi, media sosial, HP-HP dan segala macam Semata-mata, semata-mata membuang waktu untuk perkara-perkara yang mubah itu saja sudah dianggap kurang tepat dalam pandangan syariat. Ngurusi HP untuk perkara yang mubah, lupa sama tarbiyah anak, lupa sama ngurusi anak, itu sudah nggak tepat dalam agama Islam ini. Apalagi ketika lebih daripada itu digunakan untuk perkara-perkara yang lebih parah daripada itu. Tentu lebih haram lagi keadaannya. maka gejala-gejala negatif ini harus diwaspadai oleh kita khususnya ahlu sunnah salafiyin dan lebih khusus lagi dari kalangan salafiyat wanita itu asasnya adalah di rumah wanita itu asasnya ialah asiter tertutup. dan terekspos. Wanita itu pada asasnya harus menyelamatkan dirinya dari api neraka, dari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada. Maka segala sesuatu yang membahayakan agama mereka, akhlak mereka, dan segala macamnya harus diwaspadai. Mungkin ada yang bertanya, terus apa tidak boleh menggunakan HP? Apakah tidak boleh menggunakan media sosial? Islam ini agama yang sempurna. Semua perkara dibahas tuntas dalam Islam. Islam itu agama yang rahmah, yang mengerti kemaslahatan hamba-hamba Allah dan makhluknya secara fikih Islami sesuatu itu ditinjau dari sisi maslahat dan madaratnya ada beberapa macam klasifikasi. Yang pertama ialah sesuatu itu yang sifatnya duniawiya itu di dalamnya hanya ada kemadaratan murni yang ada adalah mafsadah khalisah. Mafsadat yang murni. Maka ini jelas diharamkan dalam Islam. Haramkan dalam Islam. Yang kedua padanya ada mafsadatun rojihah. Mafsadat yang lebih dominan, yang lebih banyak. Sementara maslahat yang sangat kecil ini juga diharamkan dalam Islam. Alat-alat musik itu semuanya diharamkan dalam Islam. Ada lagi sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaatun khalisah. Padanya ada kemanfaatan-kemanfaatan murni, maslahat murni atau yang berikutnya maslahatun rajihah padanya ada kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih dominan ada mafsadatnya tapi kecil yang ini pasti akan diizinkan diperbolehkan dalam syariat tinggal poin yang berikutnya ialah sesuatu yang di dalamnya ada maslahatnya ada madorotnya ada maslahatnya, ada madaratnya. Dui fungsi. Maka yang ini tergantung tergantung fungsinya, penggunaannya. Kalau digunakan untuk perkara-perkara yang maslahat, maka itu bagus. Kalau digunakan untuk perkara-perkara yang mafsadat, itu haram. Itu haram. untuk yang namanya Facebook masuk dalam kerangka mafsadatun rajihah. Untuk Facebook itu masuknya dalam kerangka mafsadat yang paling dominan. Di sana kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Sehingga saya rasa tidak ada seorang salafi pun, seorang salafiyah pun berkecimpung dalam dunia Facebook. Saya rasa ini. Kalau ada dipertanyakan itu. pertanyakan itu. Untuk HP, handphone-handphone dan semisalnya itu memiliki dua fungsi. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Maka di sini ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan penggunaan handphone-handphone ini. Supaya penggunaannya syar'i. Di antara ketentuannya ialah yang pertama digunakan untuk umur maslahiyah, syar'iyah, perkara-perkara maslahat syar'i. Tapi digunakan untuk SMS penyebaran taklim, dakwah sunnati wal jamaah merekam kajian-kajian asatidah salafiyin ha? untuk merekam murotal-murotal dari kari-kari ahlu sunnah supaya dia bisa mendengarkannya dimanapun dia ada dengan tanpa membawa peralatan-peralatan uh, yang lebih berat atau perkara-perkara yang semacam mubah telepon orang tua, telepon suami, telepon istri, telepon atas segala macamnya. Untuk perkara-perkara yang maslahat syar'i atau perkara-perkara yang mubah. Yang kedua, tidak sampai lupa waktu. Tidak melalaikan bahasanya. Tidak sampai membuat kita lalai dari zikir kepada Allah tidak sampai kemudian membuat kita lupakan kewajiban menerjang keharaman. Dan yang ketiga itu merupakan kaidah umum harus menerapkan padanya adab-adab syariah, adab-adab syar'i terkait dengan masalah menggunakan handphone. Wanita dengan wanita saja, atau dengan mahramnya, laki-laki dengan laki-laki saja atau dengan mahramnya, etika ketika telepon dan segala macamnya. Cukup banyak etika-etika Islam yang harus diperhatikan terkait dengan masalah penggunaan hak. Kalau sampai melanggar ketentuan-ketentuan tadi, maka perawatan tadi walaupun asalnya adalah mubah, itu bisa berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam Islam dikarenakan sebagai wasilah perantara menuju perkara diharamkan dalam Islam. Melalaikan, meninggalkan yang wajib karenanya, menerjang yang haram karenanya, digunakan untuk perkara-perkara yang terlarang misalnya, maka itu berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam Islam. Nah, maka waspadai bahaya HP. Waspadai bahaya medsos, media sosial. Yang saya tuju ini adalah yang sudah gede-gede entah dari kalangan para akhwat atau para ummahat. Ini harus lebih kita waspadai ketika berkaitan dengan putra-putri kita. Terkait dengan anak-anak kita orang tua yang bijak, orang tua yang baik tidak akan pernah memberikan kebebasan kepada anaknya untuk pegang HP. Baik dia anak laki-laki atau ke dia anak perempuan. Kecuali kalau sudah dewasa dan memang memerlukannya, itu pun dikasih HP yang paling jadul. Sampai dikasih wujangan-wujangan, dikasih nasihat dan bimbingan-bimbingan supaya mereka bisa mempergunakannya, memberdayakannya untuk perkara-perkara yang kebaikan. Anak perempuan selama tidak diperlukan yang namanya HP, jangan dikasih HP. Nanti dikasih HP kalau sudah berkeluarga. Sudah punya suami, dia sama suaminya. Ini membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat dari orang-orang tua masing-masing, baik dari kalangan bapaknya, dari kalangan ibunya, di zaman sekarang ini yang namanya anak-anak yang baru gede ABG ABG baik yang laki-laki ataupun yang perempuan itu sangat cepat sekali meresap pengaruh dari luar. Dari luar. Gaya-gaya anak muda sekarang ini baik yang laki ataupun yang perempuan terutama yang perempuan-perempuan ini itu kalau seandainya nggak pakai cadar kalau kalau seandainya tidak di dalam rumah itu genitnya itu mengalahkan orang genit yang di luar sana. Gayanya, tampilannya itu lebih kalau orang sekarang lebih keren, lebih beken dibandingkan dengan yang di luar sana. Berhubung pakai cadar nggak ada yang tahu. Berhubung dalam rumahnya nggak ada yang tahu. Bahasa-bahasa mereka lebih gaul dari orang tuanya istilah-istilah yang muncul di tengah-tengah mereka aneh-aneh. Orang itu juga nggak paham itu istilah apa. Yang semacam ini harus diwaspadai, harus diperhatikan baik-baik. Tanggung jawabnya orang tua, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Singkat pembahasan kita kali ini adalah kembali kepada khitbah Kembali pada khitah kita. Kita itu diciptakan di muka bumi ini bukan untuk ngurusi HP, bukan untuk ngurusi media sosial. Kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Beribadah kepada Allah dituntut untuk mubadara, bersegera untuk beramal, beribadah kepada Allah. Dituntut untuk musabakah, ber Eh, lomba-lomba untuk perkara kebaikan, perkara ibadah kepada Allah, terutama yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang diancam dengan neraka, sebagaimana kaum wanita. Itu harus betul-betul memperhatikan nasibnya dia yaumul kiamah nanti. Jangan terlenakan dan jangan e, berubah cara pandangnya dengan adanya media sosial yang ada ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa lebih menyadarkan kita akan bahaya laten media sosial yang disalahgunakan oleh banyak pihak dan semoga kita semuanya ingat kembali dan kembali kepada tujuan kita hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan menumbuhkan semangat dan suasana ibadah dalam kehidupan kita suasana talabul ilmi syar'i dalam kehidupan kita kita hanya menggunakan media-media tadi untuk perkara yang mubah atau untuk perkara-perkara dakwah ilallah tidak lebih daripada itu dengan tanpa melalaikan kita semua dari ibadah kepada Allah dari kepada Allah azza wajalla wallahu alam bishawab. walhamdulillahi rabbil alamin ada pertanyaan kalau ada nomor telepon atau sms nyasar Sarnil apakah tidak mengapa Gimana Pak nggak ngapain? Oh, jika nggak ditanggapi karena ada kisah seorang istri di telepon atau di SMS orang yang nggak dikenal lantas cemburu dikira suaminya punya istri laki nggak bilang-bilang padahal hanya telepon nyasar mohon penjelasannya nah itu tadi ini tergantung orangnya kalau dia terkena virus HP itu semua dia ladeni. SMS nyasar, SMS iseng, nggak ada namanya diladeni sama dia. Penasaran siapa ini, siapa ini, siapa ini. Ada telepon nyasar, nggak tahu nomornya siapa, asal diangkat. Itu orang-orang yang terkena virus HP. Anda sudah berpenyakit. Apalagi itu perempuan, HP-nya perempuan. Nyasarnya tuh ke HP perempuan. Ke HP-nya seorang wanita salafiyah. Nggak tahu siapa yang ngirim SMS ini. Siapa nomornya ini. Diladeni. Salafiyahnya lagi kena virus ini. Ini harus disadari bahwasanya anti sedang terkena penyakit. Sangat bahaya itu. Terlalu banyak di luar sana eh, kasus-kasus yang semacam ini yang akhirnya terjatuh dalam perselingkuhan dan segala macamnya mengerikan. Prinsipnya dikarenakan HP itu hanya untuk perkara-perkara kita yang sifatnya mubah dan segala macamnya. Ketika tidak ada namanya, tidak ada identitasnya, jangan ditanggapi. Kita nggak punya waktu panjang mengurusi yang semacam itu. Jangan tersibukkan waktu kamu hanya untuk perkara-perkara semacam ini. Apalagi kamu itu perempuan, wanita, Nyasar kepada HP kamu jangan dikubris. Kecuali kalau dia memberikan identitas. Ini adalah fulan bapakmu, kakakmu, adikmu, mahramnya kamu sendiri. Ini harus jamkan baik-baik. Barakallahu fikum. Yang laki-laki juga begitu. Ketika tidak ada namanya, maka jangan tersibukkan untuk meladeninya. Meladeninya. Kita semuanya sudah punya pengalaman masing-masing terkait dengan masalah ini. Saya pribadi punya punya pengalaman yang paling bikin saya jengkel. Hmm. Saya pikir saya lihat nomornya kok nomor bagus. Nah, ini biasanya Ikhwan tanya-tanya ini Saya angkat. Begitu saya angkat ternyata suara perempuan uh, jengkelnya tuh sampai dalam hati Allahul Musta'an sehingga itu sudah terjadi sekian kali pasti masih sudah punya pengalaman maka jangan sampai itu semua terjadi ke, lagi kepada kita ketika tidak ada nawat biar yang butuh mereka yang perlu mereka kalau perlu biarkan dia membawakan identitasnya kalau layak diambil eh, kalau layak diangkat maka diangkat kalau tidak maka tidak. Barakallahu fikum. Afwan Anak ingin bertanya tentang grup WA yang adminnya adalah ikhwan dan anggota grupnya adalah akhwat. Hmm, pon. Beran. Enak eh, iki ya. Hah, enak gak beresnya ini. Adminnya ikhwan, anggotanya akhwat nampung akhwat lah namanya itu mesti pakai nama lah biasanya ke admin itu paling enggak nomornya namanya Umu Fulan daftar oh, Umu Fulan namanya disimpan Umu Fulan Umu Fulan Umu Fulan fitnah yang sangat besar kerusakan yang sangat besar semata-mata ini perlu diketahui di tempat anak salafi masih asing dalam grup ini tidak ada obrolan dan admin hanya men-share postingan dan diambil dari grup-grup WA yang bermain salaf seperti SAS, Minhajul Ambiya, dan lain-lain. Harapan dibuat grup ini adalah semoga semakin banyak yang mengenal dakwah hak ini dan mempelajari ilmu sesuai dengan Allah, sunnah rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj salafus soleh. kalau seperti ini bagaimana ini semata-mata alasan toh. justru itu adalah lumbung fitnah laki-laki yang bersedia menjadi admin grup yang semacam ini itu laki-laki yang sakit. Kalau dia betul-betul seorang salafi tidak bakal mau menerima ini semuanya. Alasan tahun sekon dakwah Ustaz, saya enggak macam-macam kok Ustaz. Saya tidak ini enggak itu saya sekedar men-share saja. Kopas, kopas dari WA ini WA bukan masalah kopas-kopasnya itu. Yang jadi masalah grupnya kamu ini siapa? Ini grupnya perempuan, grupnya para akhwat, wah kamunya laki-laki. Allahul musta'an. Itu fitnah yang sangat besar, kemungkaran yang sangat besar barakallahu fikum. Kamu kira setan tidak bermain? Hah? Setan itu mainnya sangat halus atas nama dakwah, atas nama penyebaran dan segala macamnya saya. Hmm? Ketika ada laporan-laporan, oh itu ukhti fulan, itu tidak dapat gitu. Tolong ditegur. Ya ukti, alasannya dakwah. Akhirnya terjadi apa yang nggak diinginkan barakallahu Sepengetahuan saya, sepengetahuan saya, insya Allah tidak ada dari kalangan salafiyin yang memiliki grup WhatsApp WA dengan model semacam ini. Dari kalangan ikhwaniyin mungkin, harakiyin mungkin, hizbiyin mungkin. Salafiyin saya yakin tidak ada yang semacam itu barakallahu. Allah taala alam bisawab. Masya Allah. Bismillah saya mau tanya Ustaz. Dulu sebelum saya belajar salafi, saya bertunangan dengan seseorang laki-laki. Kami kenalan di Facebook. Hmm, Facebook tapi setelah saya mulai belajar salafi, seiring berjalannya waktu, saya mulai tidak serak dan ingin membatalkannya karena laki-laki itu orang awam dan mulai banyak perbedaan pendapat. Tapi orang tua saya tidak memperbolehkan untuk membatalkan karena takut ini sebuah wujud kewaliman karena akan menyakiti pihak lain. Mungkin juga karena takut malu. Padahal bapak saya rutin datang taklim ba'dal maghrib di salah satu maat dan aturan bapak saya mengerti tentang ilmunya. Tapi ternyata malah bapak saya marah-marah dengan saya bahkan mengecam dan mengancam kalau saya sampai membatalkannya. Bapak dan ibu saya tidak mau lagi mengurusi saya dan tidak akan menyetujui hubungan saya dengan calon suami pilihan saya nanti. Dan semenjak itu sampai sekarang hubungan saya dengan orang tua saya merenggang. Kami jarang ngobrol lagi, bahkan saling tegur pun tidak. Bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya, apakah saya harus menuruti dan melanjutkan hubungan saya dan saya enggak lagi mencintai dan ingin mencari suami yang lebih soleh yang lebih mengerti agama yang syar'i ataukah saya tetap melanjutkan karena wujud bakti saya kepada orang tua saya akan tidak malu mohon nasihatnya barakallahu fikum ini akibat Facebook nah itu akhirnya secara pernikahannya pun kayak mencari jodoh di pinggir jalan saya mohon maaf bahasa saya agak sedikit kasar dikarenakan memang kerusakannya luar biasa. Itu motonya sama kayak orang yang ketemu di pinggir jalan, kenalan, sudah diajak ya Allah, tunangan. Tidak ngerti itu orang yang soleh, orang yang punya agama, orang yang punya akhlak, yang punya manhaj atau tidak. Ya, dimaklumi dulu masih awam. Tapi itu akibat Facebook. Terkait dengan solusi yang ada, jelas kalau masih demikian keadaan laki-laki itu, laki-laki yang awam, bukan laki-laki yang bermain salaf, apalagi perbedaan pendapat dan semisalnya, tetap batalkan batalkan tunangan itu. Apalagi masih tunangan belum belum belum akdu nikah. Batalkan, tapi perlu proses. Tidak langsung. Proses pertama ialah kembalikan dulu hubungan baik dengan orang tua. Langkahnya, tunjukkan baktimu kepada kedua orang tuamu. Tidak perlu mengungkit-ungkit dulu masalah ini. Tidak perlu mengungkit-ungkit masalah pertunangan atau masalah calon suami yang baru. Itu anggap nggak ada apa-apa sudah. Sehingga langkahnya perbaiki hubungan dengan orang tua. Langsung secara amalia, nggak usah banyak bicara. Langsung wujudkan baktimu, kamu mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, membantu mereka, menyenangkan hati mereka, mengambil hati mereka sampai betul-betul mereka tuh clear. Yang tadinya renggang normal kembali. Dan ini yang, yang harus aktif adalah anaknya. Jangan segan-segan untuk memohon maaf kepada orang tua. Ingat dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Begitu kondisinya insya Allah clear, sudah mulai bagus, ngobrolnya kembali terwujud, santai sama orang tua dan segala macamnya, pelan-pelan memberikan masukan. Masukannya bukan dengan langsung to the point menyalahkan orang tua terkait dengan calon tadi itu, tapi berikan masukan-masukan terkait dengan uh, tujuan pernikahan, tujuan rumah tangga, menikah enggak cuma sekali dua, enggak sekali, Allah enggak, enggak cuma sehari dua hari, sepekan dua pekan, selama-lamanya. Pernikahan itu bukan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, tapi terkait dengan anak-anaknya nanti dan segala macam terangkan. Bagaimana Islam menjelaskan harus wanita dicari empat perkara, dipentingkan agamanya, laki-laki dipentingkan akhlaknya, agama dan segala macam. Terus diperkuat walaupun bapaknya kamu talim tiap hari. Dia di sini menggunakan perasaan. Jangan membahas ini permasalahan, tapi yang dibahas terkait dengan e, sisi kaidah syariahnya, bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan masa pernikahan. Sampai supaya dia paham bagaimana pentingnya mencari suami yang soleh, pentingnya mencari istri yang solehah. Baru kemudian ketika sudah menyadari dengan baik, sampaikan dengan bagus-bagus. Bapak, Mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan karena saya tidak bakti kepada Bapak Ibu. Saya tidak mau menerima pinangan dia dikarenakan dia tidak sesuai dengan kriteria Islam yang saya inginkan. Ketika dibatalkan karena alasan seperti itu, itu syar'i. Itu bukan mendolimi orang lain. Bukan mendolimi orang lain. Bukan masalah malu, malu atau ataupun tidak malunya. Kecuali kalau laki-laki tadi berubah. Berubah dia bagus, makin bagus, soleh, mengerti ilmu, mengerti salaf. Lanjutkan. Tidak, ganti yang lain. Sehingga sekarang langkah pertama adalah pulihkan hubungan kamu dengan orang tua kamu. Tunjukkan bakti kamu kepada mereka. Ketika sudah normal kembali suasananya, baru berikan masukan, masukannya yang terbaik, keterangannya terbagus, supaya orang tua jadi paham, supaya bisa membatalkan rencana tadi dan dijadikan calon suami yang lain yang soleh, insya Allah taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada urusan nanti.